pun kula terang nggih masalah niki surat niki surat ayat niki ayat niki ayat makiyah. Terus surat niki surat madaniyah tapi tentang niki ini ngenang ngenang makiyah. Yang mereka diterangkan oleh nafsiri Imam Suyuti samiron tahjurun mustakbiri nabi samiron nopo tahajud. Dados mulai zaman Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi wonten niku mumpun enten Ka'bah. Mumpun enten Ka'bah terus Ka'bah nu di rumah Nabi Ibrahim. Sarate antohiro ifi nawal wal nawar rukais sujud. Wae Ka'bah diperuntukkan tiang-tiang sing salat, sing rukuk, sing sujud. Kemudian setelah Nabi Ibrahim beberapa generasi terus terjadi penyimpangan-penyimpangan gitu. Terus Ka'bah jadi kebanggaannya tiang-tiang salah. Ini ku Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan zaman tersebut kafir. Niku bangga anak mereka itu orang yang benar. Bukti ini dipasrai Rumah nopo Ka'bah nih geleng-geleng. Jadi Ka'bah itu barang suci. Dinggo agul-agulane wong kafir Tiga sombong-sombongan terus menentang keberhadirannya kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh gawe ukuran umpama Muhammad itu wong bener, iku jadi pengurus Ka'bah. Berhubung Muhammad ra pengurus Ka'bah berarti wong nopo? Salah. Itu disebut mustakbiri Nabi Samiron Dahjurun. Terus ini pentingnya ngaji gitu. Terus ada era di mana Ka'bah niku mau gue sombong-sombongan tok. Nggih nganti sakniki, nganti sakniki ini. wonten tiyang sing meyakini Wahabi iku luwih bener timbang NU. Jadi alasane wong sing rumat Ka'bah. Akhirnya ana wong kaji mulai nganggo madhab saenake mergo roh wong Mekah iku ora ngoyo. Nek Mekah iku biasa solat ra terus do omah ora kunut. Ah, -so, neng sholat tuh neng Mekah biasa sholat ngangkat kursi ngalor ngidul diangkat. Aja neng kau, wong Arabi bento, wong Arab nawa bento. Ini kula sering ditakoki. Kula niku ora ampun sinau madzhab kata, mboten madzhabul arba'ah tok nggih madzhab kata. Aku sering ditakleti. Kula kan nate umroh 2009 terus haji 2000 pingin 2013. Nah, ini London ini kalau kalau ini tinggal lu, tapi maksud ngaji lah. Nak ngelu orang ngaji malah orang ngamal, jadi tetap ngaji. Kan. Kulo niku sering ngertos ya, panjen tiang Arab gising bodho ki langkung ada ki sami kan tiang Indonesia ki sami sebetulnya ki sami. Mergo kalau agak jelek ngoten misalnya diomongi wong Arab di Indonesia pun ya luwe akeh wong nopo bodho. Ah niku nak misalnya soft ngarep iku kosong. Niku emang melaku kursine digawa. Kulo niku perasaan nak kiai Indonesia jen saya sedanten dalam hal salat. Angger gak ngeluh banget tuh aboten lungguh. Nah, wong Arab boten. Ya suwe hati salat terus gawa kursi. Wong gedut-gedut. Lah kula ngerti nak sehat itu nak soft ngarep iku kosong, kursine diangkat. Ada <laughs> iku lho. Jare tak maklumi nak menawa lara jebule kursine napa? Diangkat, ya tenang ae terus digolugo meneh. Lu gue lu gue kayak orang marung nih, lu gue kursi buat anak Indonesia, lu gue sopan, lu gue iftiras tuh gitu. Nak wong ngarap buat, lu gue nopo kursi, ngangkok nggak, ya biasa gue am lagu kok di parah tenan. Ha <laughs> niku sing kula nate ditangleti tiyang niku. Nak wonten tiyang nelpon ya diangkat. <laughs> diangkat terus muni dia debat diangkat asolah terus dipatil apa sa'i tapi Aku kan tak ngerti. Gus lha iku madzhab apa? Nek nah, mata pintu <laughs> perkara ini berhubung nih Mekah dikira ngono ya untuk pembenaran secara nopo, sarei jadi perkara kota suci pusatnya nopo es Islam. Jadi mulane dados wong alim teng Indonesia kudu pede mergo sering digertak ning Mekah yo ya ora ngono. Mulane kula wonten live niku kula nganggep satu-satu. Wonten TV live. Wong NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah, Mekah pusat Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki ku trawe Mekah live 20 rakaat. Jarung NU lucu te Mekah ku trawe 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep Walu jadi satu-satu. <laughs> Jadi lah cara kula iku padha klirune. Artine padha kliru nek wis mantep kuno terus kuno ta nek mantep walu ya walu. wae ora usah anut Mekah. Mekah iku tahu dinggo ya Abu Jahal Abu Lahab banggane nggih nganggo napa Ka'bah. Jadi jangan kira sarana kebenaran itu jadi benar terus, boten. Misalnya sampai apal Quran terus bangga, cara agama dianggap ujub, ujub pun ngelebur nopo ngamal. Saman seneng sodako terus mulai tebek sing mbok sodako iyo ngelebur ngamal. ngucara pangeran niku nek ape? kabeh. Dikira iso nang arepe pangeran ngendikan, tapi piye kulo sodako nang mulai tebek kulo Takoi pangeran duwe sopo. Paham ya cara pangeran apa? Duwe sopo. Ini penting kalau aturakan. Tadi sampean buatan sakit sidik-sidik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing saat ulama ulamae berfatwa Wahabi. Ya biasa mawon nak ada pembenaran dari madhab kita, kita ikut. Kalau ndak ya ndak. Misalnya sekarang yang jadi polemik kulon gue sering dipisau ini yang perkara fatwa. Ini kira ngono tenan. Dan sekarang sampai jadi polemik. Cuma akibatnya kalau wales, song bodoh. Mator jadi. Ini kira ngono sing haji-haji. Ini masih kontroversi, tapi saya baca banyak. Mator jadid airport sekarang yang di Jeddah itu ada yang menghitung dari pihak Depak Indonesia itu 120 kilo dari Ka'bah dari Budi Ka'bah dari Masjid Haram. Tapi kalau motor kodim Labuan itu pernah dihitung sekitar 70 kilo sampai 78. Rung ya. Nah, tren atau pola mikot itu minimal itu marhalaten. Kira-kira kisaran berapa dua nopo marhala. Dua marhala itu ada yang hitung 80 kilo, 84 nopo kilo. nggak rungokno ya. Ini kalau tangklet sing nate-nate haji. Saman pernah enggak dengar haji disuruh ikhram di atas pesawat? Betul, nanti pernah bilang gitu. Sering kan? Sing pun mepet-mepet biasanya kan ikhram teng nopo? dua nopo? pesawat karena sudah ada liwat Medina. Nah, liwat Medina kan jelas ya mungkin mikote saking bir nopo Ali. Tapi nak sembun mepet haji ambilannya langsung nopo Mekah. Dan mungkin khawatir gak untuk mikot kan mikot nopo tunggu pesawat. Nah itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ini kalau kalian ngeluh nopo nak menawi salah gitu loh kitab ya mon. Kulo nu gada kitab niku per 100 tahun, termasuk gada kitab haji terkini. Mulai karangan Said Muhammad, orang-orang kita, orang-orang Sunni. Sampai karangan Wahabi individu, atas profesor-profesor fikih Wahabi. Ya orang alim kalau yang profesor. Sampai fatwa Wahabi yang mu'inya, yang negara, yang fatwa negara. Jadi ya, atas yang demikian wonten kan, fatwa orang alim mandiri, alim MUI, ono alim NU NO, macam-macam kan, nonton Muhammad Muhammadiyah itu kan ada yang karena lembaga, ada yang karena individu. Nah itu rata-rata ulama sekarang tuh mengesahkan mikot dari airport yang jadi. Sing airport yang saat ini itu kan jarak sampai ke Mekah itu kan lebih jauh ketimbang yang dulu. Hanya kalau tambah do dari Ka'bah tambah bagus berarti kan mesti saya kan paham ya. Kalau ini sih buatan haji lagi no, ben rumah no, ilmu coba perak kelar kaji terus buatan. Nah ilmu tetap barokah, masih ora kelar mlebu swarga bakas swarga tetap sae. Jenenge ilmu tetap nopo barokah. enggak karek mlebu nih, paham. Pola mikot itu kan ngeten ya, anggap saja Mekah itu sentral. Mikot itu pagar. Jadi ada star. Jadi sebelum haji ngambil star disebut nopo Mikot. Jadi misalnya sangking Medina, Bir Ali, mungkin sangking Yaman, Yalam Lam, mungkin sangking Irak, Datu Irkin, mungkin sangking Beriki, kan itu zaman Nabi mau diputuskan. Nah, untuk yang dari kawasan Jeddah, dulu zaman Nabi Sugeng itu kan yang orang Mekah ya ikhram eh, dari Mekah, tapi masalahnya ini orang luar sekarang lewat Nabi, Lewat Budi Jeddah. Nah kalau kebetulan jaraknya itu panjang, jauh, itu malah baik. Jadi misalnya sampai ikhram ke Solo malah, malah mesti sah. Cuma keselen kemal kemul mulai Solo ngantos Mekah. Ikhram ke Jakarta mesti sah. Karena pola mikot itu mesti paling pendek itu dua marhalah dari Ka'bah. Nah, jeda sing kodim, jeda yang dulu itu mepet Ka'bah. Enggak sampai 80 kilo kan potensi tidak sah. Tapi kalau yang motor jadi sekarang, airport sekarang jaraknya sekitar 120. Jadi potensi sahnya tinggi. Sehingga banyak mengatakan sah. Itu termasuk fatwa ulama Wahabi yang sekarang juga beberapa ulama.